Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Kaum muslimin wal muslimat Yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan Pembahasan kitab Tauhid Masih pada bab Maja'a fi mungkiri al-qadar Tentang orang-orang yang mengingkari takdir Masih pada bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Jamaah sekalian, telah kita pahami bersama beriman kepada takdir Allah adalah termasuk rukun iman yaitu rukun iman yang keenam. Maka mengingkari takdir termasuk kekafiran. Mengimani segala sesuatunya ditakdirkan oleh Allah bagian dari keimanan terhadap tauhid rububiyah. Bagian dari keimanan terhadap tauhid rububiyah adalah mengimani segala sesuatunya ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Telah kita bahas dalil yang pertama di dalam bab ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya tentang iman, maka beliau bersabda antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita masuk ke dalil yang kedua. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Wa an ubadat abni samiti dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit. Annahu qala libnihi bahwasanya beliau berkata kepada anaknya. Anaknya bernama Al-Walid bin Ubadah. Ya bunayya innaka lan tajida ta'mal imani Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman. Sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya keimanan. Hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sampai engkau mengetahui atau meyakini bahwa apa yang telah ditetapkan menimpamu tidak akan luput darimu. Tidak akan meleset sedikit pun, pasti akan menimpamu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tidak ditetapkan atasmu maka tidak mungkin menimpamu. Apa yang sudah ditetapkan atasmu tidak mungkin meleset dan apa yang belum ditetapkan atasmu tidak mungkin menimpamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam Sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu uktub. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Faqala rabbi wa madza aktub? Maka pena itu berkata, Wahai Rabku, apa yang harus aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta takuma sa'ah. Kata Allah, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku juga mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala ghairi hadza falaysa minni." Barang siapa mati tanpa memiliki keyakinan ini, maka dia bukan bagian dari aku. Wa fi riwayatin li Ahmad dan diriwayatkan dan dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Lalu Allah berkata kepadanya, tulislah. Fajara fi tilka sa'ah bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka pena pun menulis ketika itu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin libni Wahbin Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Ibnu Wahab beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrih ahraqahu Allahu bin nar Barang siapa tidak beriman terhadap takdir Allah baiknya maupun buruknya maka Allah akan membakar dia dengan api neraka. Baik. Jemaah sekalian, dalil yang terakhir juga semakna dengan ini kita bacakan sekalian. Wa fil musnadi was sunan An Ibni Ad-Dailami qala dan di dalam Al-Musnad begitu pula As-Sunan. Al-Musnad maksudnya Musnad Imam Ahmad. As-Sunan adalah Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Ad-Dailami, Kala beliau berkata, itu Ubay bin Kaab bin. Aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Fakultu, maka aku berkata kepadanya, "Fi nafsi syai'un minal qadari." Dalam hatiku ada satu keraguan terhadap takdir Allah. Fahadithni bi syai'in la'allallaha yudhibuhu min qalbi. Maka tolong sampaikan kepadaku sebuah hadis atau sebuah nasihat semoga Allah menghilangkan keraguan ini dari hatiku. Faqala maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Lau anfaqta mithla Uhudin zahaban, ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar." Seandainya engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima darimu sedikit pun sampai engkau beriman kepada takdir Allah wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan sampai engkau mengetahui atau meyakini bahwa apa yang telah ditetapkan menimpamu tidak akan meleset darimu dan apa yang telah ditetapkan tidak menimpamu maka pasti tidak mungkin mengenaimu. Walau mitta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar kalau kamu mati di atas keyakinan selain ini, maka kamu termasuk penghuni neraka. Kalau kamu mati tanpa beriman kepada takdir Allah. Qala kata Ibnu Ad-Dailami, ataitu Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit." Maka aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud Hudzaifah ibnul Yaman dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Fakulluhum haddatsani bimithli dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua sahabat tersebut menyampaikan kepadaku hadis yang semisal dengan apa yang disampaikan oleh Ubay. Ubay bin Ka'ab yang mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih, rawahul Hakim fi sahihi. Kata penulis, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam sahih beliau. Baik. Jemaah sekalian, inilah dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita kewajiban mengimani takdir Allah Azza wa Jalla. Dan kafirnya orang yang tidak mengimani takdir Allah Azza wa Jalla. Serta bagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan mereka terima pemahaman itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menegaskan Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mengimani takdir Allah Maka dia bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW Dan beliau juga pernah bersabda Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah Qadariyah itu adalah majusinya umat ini Qadariyah artinya orang-orang yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan juga mengimani takdir Allah mencakup keimanan terhadap empat perkara. Pada kesempatan ini kita tambahkan penjelasan dalilnya. Penjelasan dalil bahwa beriman kepada takdir itu mencakup keimanan terhadap empat perkara. Yang pertama, mengimani ilmu Allah. Maksudnya mengimani segala sesuatunya telah diketahui oleh Allah. Allah mengetahui tentangnya. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Bahkan yang tidak terjadi, seandainya terjadi, Allah pun Maha mengetahuinya baik secara global maupun secara terperinci. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Kemudian yang kedua, mengimani catatan Allah. Yaitu segala sesuatunya telah Allah catat di satu papan atau satu kitab yang disebut dengan al Mahfuz. Dan di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang dua hal ini, mengimani ilmu Allah dan pencatatan Allah. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-70. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard?" Tidakkah kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha mengetahui apapun yang ada di langit maupun di bumi? Ini dalil ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Inna dzalika fi kitabin. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya segala sesuatunya itu telah tercatat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang kedua, beriman bahwa segala sesuatunya telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah perintahkan kepadanya untuk menulis takdir segala sesuatu. Dan itu dilakukan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanatin." Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Dan juga disebutkan dalam sebagian riwayat wa kana arsyuhu 'alal ma' dan arsy Allah berada di atas air arsy Allah berada di atas air ini lanjutan hadisnya jadi setelah Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah telah menulis takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan kemudian beliau mengatakan dan arsy Allah sudah ada di atas air. Makanya jemaah sekalian, para ulama mengatakan pendapat yang lebih kuat makhluk yang pertama diciptakan bukan pena. Karena sebelum pena ada sudah ada arsy Allah, sudah ada arsy Allah. Lalu apa maksud hadis tadi? Yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Maknanya kata para ulama, yang pertama Allah ciptakan untuk menulis takdir. Bukan makhluk yang pertama diciptakan secara mutlak. Iya. Tetapi maksud hadis itu adalah yang pertama Allah ciptakan untuk menulis takdir adalah pena itu. Jadi pena lebih dulu daripada yang dia tulis atau lebih dulu daripada catat catatannya, tempat mencatatnya, Allahul mahfudz Pena lebih dulu. Itu maknanya. Karena dalil menunjukkan sebelum pena sudah diciptakan arsh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi ini yang kedua. Segala sesuatunya telah ditulis oleh Allah dan tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Artinya, segala sesuatunya sudah ditulis oleh Allah tidak ada perubahan. Segala sesuatunya telah ditulis oleh Allah, tidak ada perubahan. Iya. Adapun jemaah sekalian, hadis yang mengatakan doa itu bisa merubah takdir. Maka ulama menjelaskan itu semuanya sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Yang dirubah hanyalah apa yang ada di tangan para malaikat. Yang dirubah hanyalah takdir yang ada di tangan para malaikat. Adapun takdir yang tercatat di Allahul Mahfuz itu tidak berubah sama sekali. Contohnya jemaah sekalian, ada seseorang Allah takdirkan atasnya ditimpa musibah. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Maka musibah itu tidak ditimpakan kepadanya, tidak jadi ditimpakan kepadanya. Maka semua ini sebenarnya sudah tercatat. Pertama sudah dicatat dia ditimpa musibah, yang kedua sudah tercatat dia akan berdoa. Yang ketiga sudah tercatat juga takdir itu tidak ditimpakan, musibah itu tidak ditimpakan kepadanya. Jadi tidak ada yang berubah sama sekali. Segala sesuatunya sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua yang harus kita imani. Kemudian yang ketiga, mengimani kehendak Allah. Artinya, kita meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendakinya tidak mungkin terjadi. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dalam surat Ibrahim ayat ke-27 Allah menegaskan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Kalau Allah kehendaki terjadi, maka terjadi. Kalau tidak, maka tidak. Baik. Kemudian yang keempat, mengimani penciptaan Allah. Maknanya adalah kita meyakini segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Segala sesuatunya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-12 Allah menegaskan, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Dalam surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Jadi jemaah sekalian, kita adalah ciptaan Allah. Gerakan kita pun adalah ciptaan Allah. Gerakan kita adalah ciptaan Allah. Sebuah pohon dengan cabangnya, ranting-rantingnya, daun-daunnya adalah ciptaan Allah. Ketika pohon itu bergerak ditiup angin, ketika daun-daunannya terbang setelah terpisah dari pohonnya, itu semuanya ciptaan Allah. Jadi jemaah sekalian, yang berwujud itu hanya ada dua. Kalau bukan Allah, berarti ciptaan Allah, apapun itu. Jadi manusia dan seluruh gerakannya, ucapannya, perbuatannya, semuanya adalah ciptaan Allah. Seluruh makhluk adalah ciptaan Allah, semua yang mereka lakukan juga ciptaan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, Allahu Khaliku kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Iya. Tetapi jemaah sekalian, itu tidak menafikan itu tidak menafikan bahwa makhluk juga diberikan kemampuan untuk berkehendak. Sama sekali tidak menafikan. Iya. Sama sekali tidak menafikan bahwa makhluk juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkehendak. Tetapi kehendaknya itu tidak sedikit pun keluar dari takdir Allah. Apa yang dilakukan oleh makhluk tidak sedikit pun keluar dari takdir Allah. Segala apa yang dia lakukan itu sudah dicatat. Sudah dicatat, sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya. Jadi di satu sisi kita harus imani segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah dan di sisi lain kita juga harus mengimani makhluk juga diberikan kehendak dan diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang dia kehendaki tetapi apa yang dia kehendaki tidak akan terlaksana kecuali jika Allah menghendaki juga iya dalil-dalil yang menunjukkan makhluk itu memiliki kehendak itu sangat banyak. Sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya Allah mengatakan, Faktu harthakum anna syi'tum. Datangilah istri-istri kalian sesuai kehendak kalian. Jadi, Allah memberikan kita kehendak dan kemampuan untuk melakukannya. Tetapi sekali lagi, kehendak kita dan perbuatan kita sama sekali tidak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Sama sekali tidak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya jemaah sekalian, dalam bab ini ada dua golongan sesat yang harus kita waspadai. Golongan yang pertama yang mengingkari takdir Allah. Golongan yang pertama, golongan yang mengingkari takdir Allah. Mereka disebut golongan Al-Qadariyah. Dan golongan yang kedua, golongan yang mengingkari kehendak yang Allah berikan kepada manusia. Mereka disebut Al-Jabriyah. Ini dua golongan yang harus kita waspadai. Kemudian jemaah sekalian, golongan yang pertama ini terbagi lagi. Al-Qadariyah itu terbagi. Mereka ada beberapa golongan. Di antaranya disebut Qadariyah Tugulah. Orang yang mengingkari takdir secara ekstrim. Apa yang mereka ingkari? Mereka meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali kalau sudah terjadi. Maka mereka inilah yang dikafirkan oleh para ulama' Ya, bagaimana mungkin mereka mengimani Allah tidak kecuali setelah terjadi? Berarti mereka samakan Allah dengan makhluk. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katakan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Iya. Dan kata para ulama, golongan ini sudah tidak pernah kedengaran lagi. Artinya mereka sudah punah, nggak ada lagi orang yang mengaku muslim punya keyakinan seperti itu. Ya. Kemudian ada golongan yang kedua disebut qadariyah mutawassithah. Mengingkari takdir tapi lebih mending dibandingkan yang pertama. Siapa mereka itu? Mereka adalah Mu'tazilah, Syiah Rafidah dan Zaidiyah. Ya, jadi Golongan Syiah ini juga tersesat dalam masalah takdir. Begitu pula Mu'tazilah. Iya. Apa keyakinan mereka jemaah sekalian? Mereka berkeyakinan hamba itu merdeka. Maksudnya tidak ada campur tangan takdir Allah dalam perbuatan mereka. Hamba itu merdeka. Nah, di sini juga mereka terbagi dua. Ada yang mengatakan semua perbuatan hamba dia yang menguasainya. Allah tidak ada campur tangan sedikit pun. Semuanya. Nah, ada lagi sebagian golongan seperti yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, mereka meyakini ada yang dikuasai manusia, ada yang tidak dikuasai oleh manusia. Artinya yang di, yang dikuasai oleh manusia, Allah tidak campur tangan. Contohnya orang mau beriman atau mau kafir, maka itu adalah kuasa dia sendiri. Allah tidak sedikit pun punya campur tangan padanya. Iya. Adapun seperti kematian, terjadinya kecelakaan dan lain-lain, nah itu yang katanya takdir Allah. Tapi kita mau jadi orang baik atau mau jadi orang yang jelek, maka itu bukan takdir Allah Azza wa Jalla melainkan pilihan kita sendiri jemaah sekalian, ini adalah keyakinan satu golongan sesat yang disebut namanya Qadariyah. Orang-orang yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Iya. Padahal Allah telah menegaskan wa ma illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidak ada yang kamu kehendaki akan terlaksana tidak satu pun yang kamu kehendaki akan terlaksana kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Jadi ayat-ayat begitu pula hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita sebutkan tadi semuanya membantah keyakinan mereka. Semuanya membantah keyakinan mereka. Iya. Dan juga secara akal sehat apabila Allah yang maha kuasa maka tidak mungkin sesuatu terjadi di bawah kekuasaannya tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla ini secara akal sehat bukankah kita mengimani Allah maha kuasa maka tidak mungkin sesuatu terjadi di dunia ini tanpa izin daripada Allah Gak mungkin apapun itu jadi membantah mereka dengan dalil syariat dan dengan akal sehat. Iya. Ini jemaah sekalian golongan yang pertama. Inilah yang dibahas dalam bab ini. Golongan yang mengingkari takdir Allah. Kemudian golongan yang kedua disebut golongan Al-Jabriyah. Golongan Al-Jabriyah. Al-Jabriyah ini kebalikan daripada Al-Qadariyah. Apa keyakinan mereka? makhluk itu dipaksa oleh Allah atau makhluk itu hanya seperti wayang yang digerakkan oleh Allah. Jadi dia nggak punya kemampuan apa-apa. Dia tidak punya kehendak apa-apa. Dan para ulama menjelaskan mereka juga ada dua tingkatan. Mereka ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut al-gulah yang ekstrim. Siapa mereka? Al-Jahmiyah wa Gulatu Sufiyah. Mereka adalah golongan Al-Jahmiyah, kelompok Al-Jahmiyah dan orang-orang sufi yang ekstrim. Orang-orang tasawuf, tarekat yang ekstrim. Apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka makhluk itu hanya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Makhluk itu hanya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Artinya apa? Bulu itu jemaah sekalian atau daun yang diterbangkan oleh angin itu kan nggak punya kehendak apa-apa. Angin yang bertindak kepadanya atau seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Jadi dia nggak punya kemampuan apa-apa. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Iya. Ada lagi yang disebut Al-Jabriyah Al-Mutawassitah. Golongan Al-Jabriyah yang mending. Jadi yang pertama lebih parah, yang kedua mending. Apa keyakinan mereka? Kata mereka, manusia itu majburun fil batin wa mukhtarun fil zahir. Di dalam hatinya dia terpaksa. Sedangkan secara zahir dia yang memilih. Siapa yang berkeyakinan seperti ini jemaah sekalian? mereka adalah Al-Maturidiyah dan ashariyah. Jadi ashariyah itu bukan saja menyimpang dalam asma wa sifat, tetapi juga dalam masalah takdir. Dalam masalah takdir. Iya. Keyakinan mereka manusia itu seperti pisau. Pisau itu dia bisa memotong, tapi hakikatnya yang memotong bukan dia. Orangnya yang melakukannya. Orangnya yang melakukannya. Iya. Jadi itu yang mereka maksud secara batin dia dipaksa atau dia tidak punya pilihan sedangkan secara zahir dia yang memilih. Dia yang memilih. Iya. Jadi manusia itu kata mereka seperti pisau. Pisau itu bisa memotong tapi hakikatnya yang memotong bukan dia, tapi orangnya. Apa inti keyakinan mereka jemaah sekalian? Intinya adalah kalau manusia itu berbuat dosa, dia nggak boleh disalahin. Manusia itu melakukan maksiat, dia nggak mau disalahkan. Kenapa? Itu takdir Allah. Jadi intinya di situ, nggak mau disalahkan ketika mereka berbuat dosa. Dengan alasan itu sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, jemaah sekalian, bantahan kepada mereka itu dari dua sisi. Sisi yang pertama dari dalil syar'i, sisi yang kedua dari kenyataan atau akal sehat. Yang pertama dari dalil syar'i. Dalil-dalil syar'i menunjukkan manusia punya kehendak. Di antaranya Surat Ali Imran ayat 152. Allah mengatakan, "Minkum may dunia, dunya wa minkum may akhirah." Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Jadi Allah berikan kepada manusia kehendak dia memilih sesuai dengan kehendaknya. Iya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Juga dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29 Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha." Barang siapa yang ingin hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, silakan dia kafir sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Surat Al-Kahfi ayat ke-29. Jadi ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita manusia punya kemampuan untuk memilih dan menempuh jalan sesuai dengan pilihannya. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, ini semuanya tidak akan lepas dari takdir Allah. Manusia memilih namun Allah yang menakdirkan. Iya. Kemudian bantahan secara akal sehat itu sangat banyak jemaah sekalian, banyak sisinya. Ya. Contohnya kita menyaksikan dan kita sendiri mengalami ketika kita dihadapkan pada dua pilihan dalam perkara duniawi tentu kita akan memilih yang lebih baik. Misalkan jemaah sekalian ada dua tawaran pekerjaan. Ada dua tawaran pekerjaan. Tawaran pertama, kerjanya ringan, gajinya besar. Tawaran yang kedua, kerjanya berat, gajinya kecil. Maka kita pun memilih tawaran yang pertama. Sudah kerjanya ringan, gajinya besar. Kenapa kita nggak milih tawaran yang kedua? lalu kita mengatakan ini sudah takdir saya. Tidak kan? Kita nggak mengatakan begitu. Begitu pula jemaah sekalian dalam ketaatan dan kemaksiatan. Seharusnya kita pilih ketaatan. Jangan kita pilih kemaksiatan lalu kita beralasan itu sudah takdir Allah. Jadi ini yang dikehendaki oleh golongan Al-Jabriyah. Bahwa mereka berbuat maksiat, mereka tidak mau disalahkan. Mereka ingin bebas. Makanya diriwayatkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada orang yang mencuri mau dipotong tangannya oleh Umar. Dia beralasan ya Amirul Mukminin, ini sudah takdir Allah. Kenapa tangan saya mau dipotong? Kata Umar, ini juga takdir Allah. Ya, saya mau motong tanganmu juga takdir Allah. Ya. Jadi tidak boleh beralasan dengan takdir Allah. Walaupun betul dia mencuri, dia melakukan semua dosa-dosa, itu adalah takdir Allah. Tetapi Allah juga berikan kepadanya kemampuan untuk memilih. Nah, dalam perkara duniawi, buktinya kita memilih yang terbaik. Kenapa kita tidak memilih yang buruk, lalu kita mengatakan itu sudah takdir saya. Tapi kita pilih yang terbaik. Kemudian juga jemaah sekalian, bantahan yang lain Takdir itu adalah rahasia Allah. Takdir itu adalah rahasia Allah. Seseorang tidak mengetahui takdirnya sebelum takdir itu terjadi. Jadi nggak bisa dia mengatakan saya sudah ditakdirkan menjadi pencuri. Saya sudah ditakdirkan hari ini saya akan mencuri, maka saya harus siap-siap. Nggak bisa. Gak bisa dia katakan begitu. Kenapa? Itu takdir Allah, itu rahasia Allah. Itu ilmu gaib di sisi Allah. Itu ilmu gaib di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia nggak tahu apa yang Allah takdirkan untuknya. Artinya, ketika dia berbuat maksiat, itu benar-benar dia memilih. Benar-benar dia memilih. Itu adalah pilihannya. Walaupun sekali lagi, pilihan manusia tidak akan pernah lepas dari takdir Allah. Iya. Dan jemaah sekalian, kalau ada orang yang menzolimi dia, misalkan orang mengambil hartanya, kemudian dia marah, lalu orang itu mengatakan, kamu jangan marah, ini sudah takdir Allah. Dia nggak akan terima. Dia tidak akan terima. Jadi ini semua bantahan-bantahan secara akal sehat terhadap golongan Al-Jabriyah. Baik. Maka jemaah sekalian, Ahlu Sunnah berada di tengah-tengah antara Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah. Qadariyah mengingkari takdir, Al-Jabriyah mengingkari kehendak manusia. Manusia nggak punya kehendak apa-apa. Maka Ahlu Sunnah berada di tengah-tengah. Ahlu Sunnah mengimani, makhluk diberikan kehendak oleh Allah dan diberikan kemampuan untuk memilih. Tetapi kehendak dan pilihannya sama sekali tidak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Sama sekali tidak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatunya sudah Allah takdirkan. Iya. Makanya jemaah sekalian, di masa Nabi SAW, ada seorang sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, apakah segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah ataukah berdasarkan usaha kita terjadi berdasarkan usaha kita maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar tidak seorang pun dari kalian. Kecuali sudah dituliskan takdirnya. Dia penghuni surga atau penghuni neraka. Sudah ditulis jamaah sekalian. Siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Maka sahabat pun bertanya, Fafi mal amal. Kalau begitu ya Rasulullah, mengapa kita harus beramal? Kalau sudah ditakdirkan, mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Buat apa lagi beramal? Dalam sebagian riwayat mereka mengatakan ala natakil kalau begitu kita bergantung saja ya Rasulullah terhadap takdir kita, nggak perlu kita beramal. Maka Nabi SAW membantah ucapan mereka. Kata beliau, ikmalu fakulun muyasar Kata Nabi SAW, "Tidak, kalian harus beramal." Karena setiap orang akan diberikan kemudahan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra orang yang memberi dan bertakwa memberi di sini mencakup tiga bentuk pemberian memberi sedekah memberi ilmu dan menolong dengan kekuatan kekuatan fisik atau pengaruh. Itu yang dimaksud dengan memberi. Artinya berbuat baik kepada orang. Wattaqa dan dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna. Dan dia membenarkan surga. yassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia untuk mengamalkan kebaikan. Wa amma man bakhila wastagna Wa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil tidak suka memberi dan menyombongkan diri serta mendustakan surga, maka kami akan mudahkan dia kepada kejelekan. Jadi jamaah sekalian, kita disuruh beramal dan Allah akan mudahkan kita sesuai dengan pilihan kita. Kita memilih yang baik, Allah mudahkan kepada kebaikan kita memilih yang buruk, Allah mudahkan kepada keburukan. Jadi nggak bisa kita mengatakan kalau semua sudah ditakdirkan, buat apa lagi beramal? Nggak bisa. Kenapa? Allah memerintahkan kita beramal dan juga kita tidak tahu apa takdir kita. Kesimpulannya aja mas kalian, nggak usah kita pikirkan apa takdir kita. Kita nih masuk surga atau masuk neraka. Tidak usah dipikirkan. Tapi yang kita pikirkan adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah yang Allah inginkan dari kita. Iya. Jadi segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah. Jemaah sekalian, pembahasan terakhir, para ulama mengatakan ada tiga buah atau hasil yang akan kita dapatkan dari keimanan terhadap takdir Allah. Yang pertama adalah kita akan menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. Bergantung hati hanya kepada Allah. Karena kita mengetahui segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah yang menakdirkannya. Maka tidak ada tempat kita bergantung kecuali kepada Allah. Karena Allah dialah yang maha mampu menakdirkan. Kemudian yang kedua, ketika kita berhasil dalam usaha kita, maka kita terhindar dari sifat ujub dan sombong. Kenapa? Ini takdir Allah. Allah yang menolong kita, Allah yang membantu kita. Allah sudah catat kita akan berhasil. Jadi bukan karena kehebatan kita. Ini yang kedua, kita selamat dari sifat ujub dan sombong. Kemudian yang ketiga, kita menjadi tenang jiwa kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Kenapa? Karena kita meyakini kalau sudah Allah takdirkan, nggak mungkin kita lepas dari takdir Allah. Ketika kita ditimpa musibah atau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan atau hilang sesuatu yang kita cintai, maka hati kita lebih tenang. Kenapa? karena kita beriman kepada takdir Allah. Segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak mungkin berubah. Makanya jemaah sekalian, di beberapa bab sebelumnya kita telah bahas sebuah hadis, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita ditimpa musibah, jangan lagi berandai-andai, berandai-andai ke belakang. Jangan mengatakan seandainya saya melakukan ini tentu enggak enggak terjadi musibahnya. Jangan. Tapi katakan saja qaddarallahu wa masyafa'ala. Allah sudah menakdirkannya dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Maka itu akan membuat hati kita lebih tenang. Tidak goncang ketika ditimpa musibah. Karena segala sesuatunya sudah ditulis oleh Allah, nggak mungkin kita menghindar darinya. Baik. Jemaah sekalian, inilah secara singkat pembahasan tentang takdir Allah dan bantahan kepada golongan-golongan yang menyimpang. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah dan diselamatkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kata bapak tadi, takdir ini ada perdebatan. Itulah jamaah sekalian, manfaatnya kita belajar. Supaya kita selamat dari perdebatan itu. Kita imani saja sesuai dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Begitu pula tadi sudah kita sebutkan bagaimana penjelasan sahabat. Kita belajar supaya kita tidak bingung dengan perdebatan orang. Tadi sudah kita jelaskan segala sesuatunya ditakdirkan oleh Allah. Apapun itu. Keburukan maupun kebaikan. Antuk minabil qadari khairihi wa syarrih. Coba perhatikan hadis ini. Engkau beriman kepada takdir Allah baiknya dan buruknya. Jadi bukan hanya baiknya, buruknya juga. Adanya para nabi dan rasul adanya para malaikat, adanya orang beriman dan amalan-amalan mereka yang Allah cintai, itu takdir Allah. Adanya setan, adanya orang kafir, adanya penjahat, adanya perbuatan mereka yang buruk, itu juga takdir Allah. Kalau orang Majusi mereka mengatakan kebaikan diciptakan oleh cahaya. Keburukan diciptakan oleh kegelapan. Ada sebagian orang yang dia mau dia pikir itu memuliakan Allah. Dia katakan yang baik itu perbuatan Allah, ciptaan Allah, sedangkan yang jelek perbuatan setan atau ciptaan setan. Berarti dia menduakan sang pencipta. Padahal Allah mengatakan, Allahu khaliku kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Jadi contoh-contoh yang Bapak sebutkan tadi, kita kehilangan barang jam tangan dicuri orang misalkan. Atau adanya pengangguran yang begitu banyak. Itu kan keburukan. Keburukan Allah yang ciptakan. Hanya saja jamaah sekalian, antara manusia berbuat buruk dan Allah menciptakan keburukan itu beda. Kalau manusia berbuat buruk, kita katakan dia orang jelek. Tapi Allah menciptakan kejelekan atau keburukan, nggak boleh kita katakan Allah berbuat buruk. Perbuatan Allah semuanya maha baik. Inna Allah tayyibun. Sesungguhnya Allah maha baik. Makanya kita ucapkan, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa kita katakan segala puji bagi Allah? Karena semua perbuatan Allah terpuji. Allah menciptakan adanya nabi dan malaikat, itu adalah terpuji. Allah menciptakan adanya setan dan penjahat, itu juga terpuji. Terpuji jemaah sekalian. Lalu apanya yang jelek di situ? Adalah setannya itu sendiri. Adapun perbuatan Allah menciptakan setan adalah perbuatan yang maha baik. Karena Allah maha baik. Kalau begitu apanya yang jelek? Yang jelek, yang buruk adalah setannya. Bukan perbuatan Allah menciptakan setan. Ini dua hal yang harus kita bedakan. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah menciptakan keburukan, menciptakan kejelekan, bukan karena Allah mencintai kejelekan tersebut, tetapi karena hikmah di balik itu. Itu yang Allah cintai. Allah ciptakan setan. Maka hikmah adanya setan apa? Kita berjihad melawan godaan setan kita bersabar melawan godaan setan. Berjihad dan bersabar inilah yang Allah cintai. Dan jemaah sekalian, penjelasan secara logisnya, secara akal sehatnya, manusia juga terkadang melakukan demikian. Melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia cintai, tidak dia sukai. Tapi ada yang dia sukai di balik itu. Contohnya apa? Ada orang yang tertimpa satu penyakit, Lalu dokter memutuskan tangannya harus diamputasi. Kalau tidak, penyakitnya akan menjalar kemana-mana. Maka dia pun merelakan tangannya dipotong. Apakah dia suka tangannya dipotong? Tidak. Apa yang dia sukai? Kesembuhan. Obat jelas-jelas pahit. Orang nggak suka makan atau minum yang pahit, tapi dia harus minum. Dia minum bukan karena dia senang sesuatu yang pahit, tapi yang dia senangi adalah kesembuhan di balik itu. Iya. Jadi Allah menciptakan adanya kejelekan dan keburukan karena hikmah. Ya, contohnya sekarang jamaah sekalian, Allah timpakan musibah di muka bumi ini. Itu keburukan. Tetapi yang Allah inginkan di balik itu, yang Allah cintai di balik itu adalah hikmah. Di balik musibah. Apa hikmahnya? Kita mendapatkan pahala sabar. Kemudian kita bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Ar-Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi Allah takdirkan musibah. Kemudian jemaah sekalian, apa kata Allah? Tujuannya liyudzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah menimpakan kepada mereka sehingga mereka merasakan sendiri sebagian akibat sebagian dosa mereka. La'allahum yarji'un agar mereka bertobat. Itu yang Allah cintai. Allah timpakan musibah, Allah timpakan kejelekan bukan karena Allah mencintai kejelekan menimpa kita tidak. Yang Allah cintai adalah agar kita bertobat kepadanya. Jadi apapun itu. Kata kuncinya, kesimpulannya, apapun yang terjadi takdir Allah. Tidak ada yang lepas sedikit pun. Iya. Wallahu alam. Nah, adapun terkait Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka berusaha merubah diri mereka sendiri, itu sudah kita jelaskan juga tadi. Manusia diberikan kemampuan memilih dan Allah akan menolong dia sesuai pilihannya. Makanya Nabi SAW juga bersabda, "Wa may yatasabbar Barang siapa berusaha untuk sabar, Allah akan menyabarkannya. Jadi maksud ayat ini, Allah akan menolong seseorang sesuai dengan usahanya. Dia berusaha untuk kebaikan, Allah tolong dia menjadi baik. Tapi dia berusaha menjadi jelek, Allah sesatkan dia. Sesuai dengan usahanya. Itu keadilan Allah Azza wa Jalla. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Tidak ada yang lepas dari takdir, Pak. Semuanya takdir Allah. Tidak ada satu pun, tidak ada sedikit pun yang lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Manusia memilih yang buruk, memilih yang jelek, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi sekali lagi, tidak menafikan, dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih. Sehingga dia nggak bisa mengatakan, saya mau bunuh diri nggak boleh disalahkan, kan sudah takdir Allah. Kenapa dia nggak bisa mengatakan begitu? Karena sebelum dia bunuh diri, dia tidak tahu apa takdir Allah. Kalau dia sudah dapat wahyu, kamu sudah ditakdirkan. Satu jam lagi akan mati bunuh diri. Boleh dia siap-siap. Kan tidak. Dia nggak tahu. Jadi itu adalah pilihan dia. Namun sekali lagi, pilihan dia tidak lepas dari takdir Allah sama sekali. Sama saja, dengan manusia menikah dan bercerai, tidak menikah, semua adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Iya. Hanya saja tidak menikah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia pingin menikah tapi belum sempat, kemudian wafat. Contohnya siapa? Para ulama ada seperti itu. Ya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, itu belum sempat nikah dan juga wafatnya belum terlalu tua memang. Dan luar biasa karya-karya ilmiahnya. Anak sibuk dengan menuntut ilmu belum sempat nikah, bukan nggak mau nikah. Iya. Nah, yang kedua orang yang nggak mau nikah. Maka yang nggak mau nikah itu baru yang dikatakan salah. Padahal tidak ada halangan dia untuk nikah. Ya, ada orang yang mengatakan di zaman Nabi SAW, saya mau fokus ibadah, tidak mau nikah. Maka Nabi SAW mengatakan, Ana atazawwajun nisa, faman rogiba anu sunnati falaysa minni. Saya menikahi para wanita. Bukan wanita satu, para wanita malah. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan bagian dari aku. Jadi, kalau nggak mau nikah itu karena memang pilihannya sendiri, bukan belum sempat kemudian wafat, tapi pilihannya sendiri. Dia enggak mau nikah, maka dia berarti tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan dia enggak bisa beralasan dengan takdir Allah. Dia enggak bisa beralasan dengan takdir Allah, karena sekali lagi manusia tidak mengetahui takdirnya sebelum takdir itu terjadi. Artinya benar-benar dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih. Ya, saya berikan contoh lain jemaah sekalian. Sekarang kita mau ke pasar misalkan. Ada dua jalan. A dan B. Jalan A itu lancar. Nggak macet. Aman. Lebih cepat sampai. Jalan B nggak lancar. Macet. Nggak aman juga. Maka jalan mana yang akan kita pilih? Jalan A tentunya. Tidak ada orang yang memilih jalan B dan mengatakan, ini sudah takdir saya. Nggak ada. Dia akan memilih jalan A. Maka begitu pula hidup ini. Pilihlah yang terbaik. Kemudian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yakin pilihan kita tidak keluar dari takdir Allah. Jadi segala sesuatunya tidak sedikit pun lepas dari takdir Allah. Tapi tidak menafikan manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Dan kita disuruh memilih yang baik. Kita nggak boleh beralasan dengan takdir